Iya, ceramah mohon cek jauh di dijugjug angang di teang ke hartos mohon Ustad Epi ngaji mah si anjing disebut Ustad <laughs> mama geus mama balik mah balik cai ah balik bro lieu jeung kamu mah tetetet jang rokok ini beda seribu ini teh Kemudian nu stresnya rumah tangga teu bisa sare nya ge saimah kana jeung pamajikanna bisa sarena manehna nasopa tipis apa sabeuting dongengna teh mina remote sampai menjelang adzan subuh ningali nanti One damai Indonesia ku pagi kieu saya teh terubangan make sorban segede anak konda hari itu Qadarullah Ternyata ningali banget orang langsung nga WA Rai, ku aing di capture ya Mane iya na TV Sidik-sidik we bising aing bohong juga berang Yang tekan mana terpercaya aing jadi ustadz kalau orang eh, aslinya orang asal bersalah ya benar mana tadi nu video na sorana sarwa tuh ceng teh jumat tuh oh oh mana terus naon maksudnya salut anjing mana jadi ustad si anjing ceng pas ningali nane TV pagi-pagi jam 10 beki genre nanti barang goblok bener jadi ustad ya berat Ketika kita berbuat baik, layaknya ketika seperti orang petani nanam padi, mun pare jadi jukut Jadi jukut mentak dibersihan galang nage. Tapi mun melak jukut jadi pare tuh. Tah mun melak hade sok aya butut, mun melak butut sok tara timbul hade. Mending butut menang hade, mending butut mau jadi pare tapi mulak pare sok jadi jukut mun mulak HD urang yang kehadian pasti anu ngomong sok ibu memakai cadar lelempangan di dutu biasa ningali cadar kayak karung lempang cina sok pasti gitu siap tidak istiqomah dengan ancaman dan resikonya Nabi saja kelas manusia terbaik yang sudah diabadikan Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah masih ada yang menghina ke salat ditumpukan tai onta tsunami dilawan tuh mereka masjid di Ciduhan tsunami dilawan tuh lain awal kawani nggak penting saya tidak langsung seperti ini saya harus siap mendengarkan hater netizen nggak netizen melawan ku deterjen maka frustasi lawan ku prestasi tidak ada prestasi kalau tidak ada istiqomah maka innalladzina qalu rabbunallah di ayat surat Fusilat ayat 30 sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan Rabb yang mengurusnya Allah summastaqamu kemudian diam dalam keyakinan itu tatana jalul malaikah siapa yang membodigarinya selain polisi selain abri sanajan polisi jeung abri sok melengkapi malaikat maka laut terbelah bagi Musa api menjadi dingin bagi Ibrahim Mun hayang kuat diduruk baca surat Ibrahim. Ibrahim ge kuat diduruk. Dina Quran ayat surat Ibrahim. Sok baca surat Ibrahim sabab berbalikan terus asupkan nudurukan insya Allah tutung. Ada aing malin Ibrahim atuh. Tongkat Nabi Musa masih ayah. Ayah di Turki orang nggak Turki. ke Turki. Ke Blumos. di didinya benda-benda Islam. Iya tongkat Nabi Musa teh cabak tegelkan kurang kena jolang lain belah kadon ceret lain tongkat nak tapi keyakinan Musa yang bulat totally tidak bengok tidak benjol yakin totali ke Allah api pun menjadi dingin bagi Ibrahim laut pun terbelah bagi Musa Ayub kembali utuh mulus Yunus diutahkan ke laut dengan sekali kalimat la ilaha illa anta Subhanaka ini kuntu minadho Maka kalimat-kalimat sakti ini harus dipegang sebagai wujud kita istiqomah Ganti tah nusok unjang anjing yang babaturan anak Kukolotna diberi ngaran Hasan, Ibrahim, Ahmad Naik orang jadi babaturan di jalan Pangih tenges pohongaran Oh anjing Eh tidak monyet Lu cahing teh anjing yang monyet ngobrol Eh si anjing Oh anjing Dengan anjing lu juga si anjing eh anak anjing aing mah anjing anjing aduh eta teh power mun Izrail datang ditoyak ke Izrail teh cicing anjing alah beneran tadi gejret ke Ibrahim maka istiqomah kata lainnya innamal a'malu bil khawatim kenapa harus istiqomah karena mati ditentukan di akhir tergantung kebiasaan kita setuju tukang gaplek letak beletak payahna keur ngabebeuteun balak genep bak tarik teuing gempa datang dah ketingang beton payahna keur ngabalakan eh aslina jelema tukang momotoran mabok mautna lagu na motor bari mabok jelema tukang jinah mautna keur kikituan jelema tukang karaokean mautna kabeurian mik aslina Kau jadikan aku kekasih bayangan blues. Oh, ah, oh. Ah, ah. Sok cobaan. Sok orang mereka karaokean tuh, duh sih mau ke karaoke, ke tiktokan mau. Kayak asli nah, jelema ngorong mau, yang ngorong nak kulingis tok bro. Di Palestina jelema nincak di kotok maut, dan kotok naya bom mana tuh. Loba. Karena kata Nabi pun penyebab kematian itu mistis. Misterinya ayat tilu kemawatan mah sebab tempat tahunnya sebab tempi, ayat tilu penyebab kematian teh tempat sebab waktu kalau waktu saya bisa prediksi orang suka bumi saya bisa prediksi salah satunya saya si akang ya yang nuker moto hati-hati kematian anda ada di dua waktu untuk berang penting waktu mah aman waktu mah sebab sebab tergantung kebiasaan Orang yang biasa baca Quran di YouTube saya lihat kematian Husnul Khotimah. Dia istiqomah dalam baca Quran, wafatnya lagi membaca Quran. Nikmat nggak? Wafatnya lagi ruku, lagi sujud, lagi takbir. Ta saya teker merangkai, membingkai kemungkinan kurang wafat ke tahajud, kurang wafat ke duha. Di India, ceramah kia, Syekh Kiriung ku ribuan juga kia. ke ceramah jo tong diaminkeun nyontohan ya. jo lu kue lagu itu ada diabadikan lu keur mengba keur ngaheden ba ajal limus musamma semua ada ajalnya Kulu nafsin daikotul tah arapal geningan Kullu ajalli musamma, semua ada masa expirednya. Yang paling gampang kullu man alaiha fan. Nah, surat Ar-Rahman, semua akan binasa. Maka pemanis berkah pemuda masa kini harus berjalan istiqomah supaya wafat dalam keadaan yang jelas. Lain maut ke kikituan, lain maut ke maksiat, lain maut ke bejat. Curik seindung orang ngelahirkan orang teh, lain kerja di nuk itu. Fir'aun matna kumahada bengar iya kaya tapi nggak berkah nggak berjalan istiqomah Fir'aun mautna kumaha warang teinginum saya laut diuyuk nya bunghang atuh orang iya, iya panitia nganggap kain Fir'aun ya mereka saya loba-loba ting nggak sejeng sabun yang anu kan nah orang tipar mah duh resep saya kenapa semangat datang ke Sukabumi khususnya ke Tipar sebab hatena teh harerang bararesi terlihat dari nanti teh ciherang mereka ah. yang horoy horoy horoy horoy yang kak Ustad teh bagi nutrisari ya oh di dia mah cai tuh akuarium cai hungku ya bunghak ah sak labah mautnya mikiran harta maka orang berkah pasti kaya tapi orang kaya belum tentu orang soleh pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin tak istiqomah karena orang soleh salah satu pekerjaannya istiqomah Hong adan beretek usum ngaji ngaji boga harta lebih babagi teh istiqomah teh maka dalam sholat selalu diminta tak pernah lepas dari bacaan solat kita la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab tidak termasuk sah solat seseorang kalau tidak sempurna lengkap membaca al-fatihahnya sabul masani tujuh ayat yang diulang-ulang sabul minal masani di riwayat lain tujuh ayat yang diulang kurang satu ayat tidak tujuh ayat lagi salah satunya ihdinas mustaqim ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus tidak tersesat udang ke Arab ini PDW ke Korea PDW pakai bahasa Sunda ge nepi jadi loba balat cuma itu carana <laughs> gampang ke Jepang hari udah imas Bura soto cai Bura meka imas takana orang Jepang cerik ningali orang ngomong Jepang dengar naon cina bura soto siang ngomong wae di buraku soto cai Gurame kari mastakana naon artinya beak dengena kari huluna. Disambut karena orang mudahnya senyum. Ke Korea disapa ku bahasa Korea jawabku senyum. Ke Arab rada ngerti dasok sok ngaji Quran. Ternyata Quran mengalahkan Arab, mengalahkan bahasa Arab. Jadi mana yang bisa bahasa Arab ngaji Quran weh. Jadi orang maka Arab tuh bisa bahasa Arab pakai Quran. Weh. Min aina Syekh pas turun dina kapal di Jeddah min Indonesia. Ila aina? Ihdinas siratal mustaqim. Aslina diantar ke siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Eh, pede urang mah. Ongi jung jangkung badak. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Indonesia. Naam, Indonesia. Kul wallahu ahad. Dijawab Allahu samad. Ngeunaheun saya ngaji Quran mah. Aslina. Tapi kudu apa budaya. Lamun orang Sunda dicoogado disiksa, sia nyogado. Mun orang Arab justru sebaliknya atau mencabuk dicabak jangwatna teh. Uh sorban nu keur dipake nang dibikeun. Tah keur maneh. Tah urang mah gawean nyabakan jangwat tuh. Uh, eh, menang kopea, menang tasbih, menang kartu. Genas ya umroh teh. Doakeun hadir ayeuna sing alumroh. Amin. Sing haraji. Amin. Sok cabakan. Tapi hiji bangsa dengar cerdas padahal. Set dicabak teh lain mere duit, lain mere sorban, lain mere kokajo, nakis kieu. Nah, nakis teh. Abi mah orang pasar baru. Soreng jamaah tabligh nuker umroh sarua. Ya, Arab mah juara tapi ulah terjebak budaya mungkin haji ke umroh pesedek-sedek hayang nyabar ha, hajar aswad entong samampuna we patakula mas tato tum aipinu mah tiga jauhan we Rabbana atina fid dunya hasanah dia pakai geye kadinya peselap-selap yang kagencet loba nu maot didinya maka teknik atuh cicing jamaah teh mun hayang salamat nyabak hajar aswad tuturkeun bae kumatrikna cicing heula kurangan awak letik set buk bajero jero kan aiker ihram mah heueuh teu meunang make calana jero ngaranna ge ihram tuh, haram jadi wiper nu salila ieu iya di kandanganna calana teh di ditu mah merdeka Esok, kesok, haji, umroh Tino kapal teh geus kudu make ihram teu meunang sesengitan temenang anu bercahit masuk, temenang make CD tak orang pas rek nyabar hajar aswat jalan hanapan jarang badag udah tidak ada lagor kan gitu saware anu kalamot wah anggape karma buruk wah dengan dirimu Iqbal Guys, kacabak tak hajar aswat. Set. Keluar deui ya wajar aswat khas kau nanti tet rek nyobaan buat orang sok daguan di dek dek dek dek dek lebih gancang ti orang gus nyebar haja aswatnya kan, gus tet alhamdulillah orang bisa nyabak ajuar anas nah si ajuar anas dah biye oh, siapa? Ya. kata mah bir ali caing deh dahnya kudu pakai elmu. tong sok ke kalem weh. Pain nanti habun rekamarana gaya hijrah mah temenang rulusuhan. Hijrah itu hidup jadi terarah laun slowly but sure pelan tapi pasti just the way you are tongkat jebak gaya sebut hijrah teh ganti baju belum tentu Abu Lahab dia pakai gamis ya sok sana aja hargaan pakai gamis mungkin cinta Rasulullah eh babaturan pakai gamis nah abah pakai gamis bah Nabi Aing orang Arab Mun Nabi aing orang Garut mah aing make jaket kulit. <laughs> Heeh, geus alun. Geus hargai. Tapi yang lebih pasti hijrah itu adalah mengganti software hati nu tadina musyrik jadi teu musyrik. Nu tadina beki ka AWW menang beki kene. Tapi niat ka AWW-na karena naon ya? Karena gelis moal abadi. Urang boga kabogoh gelis niat urang ngabogohan karena gelis tuli kabogoh urang tidak gor karena aspal banget nak bengok rek bogoh kene mah tak ada yang abadi mun karena materi tuli sangsara mau cinta di nu aman mah karena Allah maka kupinang kau dengan bismillah kucerai kau dengan bismillah karena kau na riwe jangan terlalu mencintaiku aku bukan Tuhanmu Ibu hati-hati loh bah, wewe musrik gara-gara nyembah salaki. Iya catet masalah ya. Ibu tong GR nya, mun salaki mere nafkah. Eta eh, teh lain ti salaki iroh. Ti ya Allah. Mun salaki mere duit, lain ti salaki teteh ti Allah, titipan Allah melalui salah. Mantap ibu mun diresikoan ku salaki bersyukur Allah ngadat Dina Isra Mi'raj sejarah Nabi ngaliti Sidrotul Muntaha surga jeung neraka di tempat tertinggi maka ciri tuh. Aya dua tempat surga aman, loba kenikmatan neraka Nabi cerik. Wai, kunaon ya Rasulullah, engkau menangis. Ini huritun nar, aku melihat neraka. Faida aktsaru ahliha, kebanyakan penduduknya wanita. Kenapa ya Rasulullah wanita? Yakurnal asir, banyak wanita yang mengkupuri pemberian Allah melalui suaminya bersyukur Kang gesan rumah tangga teh keluar di kamar cai memakai anduk candi cangcut candi kutang jo celengkeng nyarekan kesal kita Kang kayaknya kita udahan di rumah tangga nona imane eha keluar di kamar cai teh ngebudah ngadar sabun Hek diuk jo ngajak cerai. Nah, mana tuh jangan ngajak cerai? Salila kawin yang akan kurang kebogana naon cek salakina hari eta anduk cek atuh mikir eta budak aya opatna eta magic kita eta magicom eta istrikan eta lomari